Lho termasuk kiai sing gak ada NPWP wong kula kerjane kota. Sarate kerja ning kota kudu di nomor wajib pajak. Ya agak duwe. Mengenai kowe ora rada ilegal dari warga negara. Orang bayar pajak. Padahal negara ini dikelola dengan uang pajak. Mengenai kula nu kiai Indonesia tenan mergo ada NPWP. Nah, kowe ora ilegal. Kau rata bayar pajak tapi nak ngaco no proposal, buyer. Kalau di mobil, kita motor sakulan sama setahun di atas dua tiga juta. Jadi sepeda motor, ada apa sekolah? Lagi di mobil malah nganggur ratan. Banone mbok orang-orang <laughs> bisa, Tahu bayar pajak ngorek-ngorek. Ban. Bon iki kula baleni malih. Saiki Sayyidina Utsman bareng dikepung wong Khawarij. Ini pelajaran bagi kita. Makanya saya dalam hal ini nganggep itu hanya sejarah tidak akan menjadi hukum fikih saya ulang lagi hanya sejarah tapi tidak akan menjadi hukum fikih bareng Sayyidina Utsman dikepung niki mangkota mangkotala nafsam bihuri nafsin aw fasadin fil ardi itu Sayyid Hasan tahu, Sayyid Hasan bin Ali pun gede Mas pun ageng dia pun ageng pun pun pun pun pun ageng Sayyidina Ali e, dengar itu ngutus Sayyid Hasan ya Hasan kamu datang ke Usman, kamu harus bela Usman. Datang Said Hasan, bilang gini, Ya Amirul Mukminin, saya membawa sekitar 30 ribu pasukan. Kalau kamu mau, ya, kalau kamu mau, itu mudah sekali membasmi mereka. Mereka itu buhot, kota utorik, begal, mereka buhot. Tapi jawab Sayyidina Nasman tidak ya Hasan, saya tidak ingin orang pertama yang mentradisikan pertumpahan darah di Madinah. Ini Madinah tuh Rasul. Saya tidak ingin di Madinah ada pertumpahan darah. Karena beliau ngantornya memang di Madinah. Paham ya? Jadi Sayyidina Utsman ngantornya tunggu di Madinah. Karena awal yang pindah ke Kufah itu atau Najaf niku namung Sayyidina Ali. Terus Abu Bakar fil Madinah, Umar fil Madinah, Utsman juga fil Madinah. Mulai pindah teng Kufah riyen istilahnya niku Sayyidina Ali. Mulane sampean kudu syukur nderek Kiro ayah Asim. Kok Kiro ayah Asim kira ah Kufi. Mane ku sirine. Kene opo Ibnu Kasir gak populer padahal Koriun Makion, nopo Koriun Maki itu amam Baul nafe Nafek madani ini ora populer. Padahal dia korek nopo Medina. Logikanya kan Mekah Medina itu akroba ilar Rasul. Tapi cara tareh boten, mereka ahli Quran itu sing termasuk top itu si Ali. si Ali termasuk nganti sepuh. si Ali uripe teng Kufah. Abdul bin Mas'ud uripe teng Kufa. Mulane asohul kiroati dan Asim. Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami ini pun ngaji Sidina Ali, ngaji Sidina Usman, kau uripe Sidina Ali teng Kufa. Abdul bin Mas'ud uripe teng pundi? Kufa wadah kau Mekah tapi sanate akrok Mergo akal biru ashabi Rasulillah do pindah teng pundi? Kufa. Lan terus wala-wali zaman ana Baghdad, kota ilmu. Mergo kaji Nabi sahabatnya kata sing teng pundi? Baghdad. Ini Sultanul Aulia ya ning Baghdad orang yang Medina. mereka kecipratan perpindahan Sayyidina Ali. Baru suwe-suwe Baghdad itu gon fitnah. Gon fitnah Habib-habib alim terus pindah ke Yaman. Ini Uman hajar itu Ahmad bin Isa apa? Al-Muhajir. dan hmm, dia roh tarik. Mohon kalau terus nangis cerita di. Sayyidina Osman gak kerso. Saya ngepung malah gak terkontrol. Abu Hurairah rawuh. Sayyidina Utsman cek deres Quran mun santai. Masyhur ya, ya tetap pakai mushaf. Masyhur memang tradisinya sahabat meskipun hafal Quran nanya nak deres tetap pakai nopo? Mushaf. Pakai mushaf. Abu Hurairah datang. Ini tidak bisa orang-orang dolim kok nyerang wong soleh. Kita harus ngelawan. Sayyidina enggak aja. Terus lucu ono sahabat yang ya rada ya rada saenaken. Ya ngeten mawon, mlayu sepundi kula golekno dalan kok gurih. Jare itu malah kan sini-sini wong. Iki Madinah tu Rasulillah, nak ketemu Nabi Isin, man. cari dari sini kan cek kuyon cek santai, betapa wong soleh aku cek santai nih. Aku malah Isin iya nak ketemu kanjeng Nabi. Ele opo kotaku, mati buat tinggal jadi. Jadi dia ini Isin nak ninggal putih. Medina nu takoki Nabi aku iku pemimpin sipi wong kok ninggal Medina. Ora kabeh. Ya orang kafir ini tetap tetap deres semua. Alhasil singkat cerita karena pecundang-pecundang Khawar itu serasa sabar terus nyerang si Tina Usman Maksur. Pas Maksur niku kanjeng Nabi Mias, kanjeng Nabi mau wafat. Tapi kanjeng Nabi Miyas teng jendela sur. Uh, eh, after inti ya Usman Masyur. After inti ya Utsman. Ya wis cuma kowe ben engko buka be aku. Sayyidina Utsman pasti ku poso. Jadi wong wis yakin maksudnya Sayyidina berarti Utsman kapundhut after ta inti ya Utsman. Ya wis cung engko buka be aku. Itu hebat Rasul. Jadi dalam keadaan genting ngono cek guyon. Yes, ya gak apa-apa, gak apa-apa, engko buka be aku. <laughs> Redaksi ini ku after ta inti ya Utsman. Jadi engko buka. Kanjeng Nabi, ya wis padha wene rodita rodina ya Rasulullah. Ya itu terus dikepung terus kapundhut. Makanya Rono Musaf, yang mulat toh bidamin apa Usman, karena dia pas dibunuh itu Eh, pas baca Quran. Lalu saya ulang lagi, ini penting, makanya saya tiap ngaji tafsir mesti ngomong fikih. Saya tadi memberi mukaddimah, itu hanya menjadi sejarah, nggak boleh jadi hukum fikih. Kalau jadi hukum fikih berarti nanti kamu bikin hukum gini, boleh orang soleh berdiam diri saat mau dibunuh. Itu bahaya sekali karena nanti ada orang soleh yang lemah sekali, lembek sekali, membiarkan dirinya dibunuh orang dolim. Bahaya nggak fikih seperti itu. Oh bahaya sekali. Faham? <laughs> Makanya ini saya mengatakan, ini hanya tareh, tapi nggak akan menjadi hukum. Oke. Kayak si Dinali, Nyon Sewu, Coro Doir, tukaran Mbak Sayyidah Aisyah, ya mau tareh, oleh jadi hukum fikih. Kesunatannya kiai itu tukaran. Kan anut sohabat itu apa? Lah sohabat itu tukaran, ya kesunatan. Loh, loh, loh, ya sarap. Sesuai kena kiai mu diutang, diutang itu sunat. Niru kiai mu, oh, sesuai marat sunat pisan, kiai yo. Ya marah. Sesuk ana bunyimu amuk bojone terus bapak sunat nggak mau bojo lo, bunyai. Jadi mulanya ono tareh, ono hukum. Ya ono tareh, ono hukum. Mulane anut sahabat itu, anut-anut sing umum-umum ae, misale sahabat mau lomo, anut lomo iku mesti bener e. Medhit rano ana sanate. Sanut mangan-mangan itu malah ana bener ya. E. Dhisik sahabat iki mangan-mangan. Semoga ayat Islam khairun kita itamut Paham. Lah nglakoni Islam wiridan ya abot. Nabi kadang takut Islam sing saya ndi pokoknya mangan-mangan cung jadi Nabi. Ajil Islami khairun ya qol itamut. Paham pokoknya Nerokoan ra ono kang hadise. <laughs> Lan oh. nyediani asbab mergo ora kepen musala kula rusak. Ini nak rokok ora ono hadise. Sing ono itamut. Mulane teng masjid haram meskipun nggon sakral anggere ngaji udah dibagi kurma. Teng Said Ahmad ki ya sami. Mergo mau Islam sing apik itamut. Toh. Memang Nak ngerokok ora ono hadis. Ono riwayat untungnya doif malah mau do baulus seton. <laughs> Berarti wong barokok salat iku gak sah. Wong kena uyahe menungso wae ora sah, apa kena uyahe? Lah wong ngamen kemu. Mergo jare versi kitab iki. Tapi kalau gak sepakat itu. Aku lo yakin itu masalah kita masalah. Gue cari setan itu diusir ke suargo. Sanggeng wedine kepuyo. Terus dari setan itu jadi baku. Cari ini. Waduh, saya rokok lah. Kulo ora setuju beri riwayat iku. Aku yang mending ngene mbek kiai iku. Waduh, aku masuk suwarga kok trimo tibake ya, ya, Bu Yoyo setan. Wong mukmin ae sing ning swarga ora nguyu kok setan. Kulo keberangan kulo nu ora cocok beriwayat niku, tapi gue meden-medeni wong rokok wis. Terus loro cek mulyane mbakku, kok kaya tanaman swarga perkara. Oh, sing asli ya Bojonegoro iku lha apa mbakku kok ndi? Ya, mulane kula niku ya niku. Iki wonten cerita unik. Kula sanate niku mutasil. E, eh, rokok itu kan jelas mandorot. Buat masalah kesehatan, madarat keuangan. <laughs> kesehatan terus karuan. hasil kulon itu diceritani, gitu yang tiang alim udah cerita. Habib Zainu nanti mau tulis saya Muhammad. Guyon ya, wong alim kan ya rilek kan, pasti guyon nu rilek. Apa ya sudah diharam neraka, umat doroting. Siapa beliau gini? Wong Islam sing fasik kuwi sakit. Nek diharamno berarti sing rokok ku fasik kabeh. Menengah <laughs> ya. ternyata itu. Doi, sekali dihukumi fasik berarti sing ngaji aku susah. Wis fasik nyulain dijanji malah ketambahan fasik. Rokok. akhirnya is meneng. Mulai pas mui fatwa rokok itu haram, mui kan nanti fatwa rokok kan. Lono kisah nyata, nanti perlu iki kali. Iki pojok musola nih. Nggih kanca kula ngoten, nggih ini wis sepuh, semai mati lho, kowe wis sepuh. Angger di atas Samsung, mesti rokokan pojok musola. Nggih terjadi yang daerah mriki. Gus kula taklet mbek jenengan, jawab pokoknya sing jujur, Gus. Kula niku kan kiai, Gus. Jadi ngaku, kula niku kiai. Demenan niku mboten pantes. Delok dangdut nggih mboten pantas. Delok biskop rapat hiburan kula niku nak jam sedoso niku rokok mbek kanca-kanca teng pojok musola. Lah nek haram pisan hiburan kula nopo. Jadi grup pojok musola niku. Kan kalau hiburane kiai kan ono mulai wedi bojo. Turu orang wayahe turu. Kan terus di klub rokok to. Wong sepuh-sepuh niku ya ono sing umur 70 terus biasanya pojok-pojok musola. Kau ning jero musola iku ngrusaki musola, pojok kan sedengan. itu. Akhirnya tajam, gimpun halal halal. gugus matur. Tadi kula nu melok kula nu nganti sing ngrasa dosa kok tau fatwa halal. Mergo niku kula baru ya dirayu niku. Dirayu kula niku kiai Gus. Jadi zina ya ora pantes, ora dangdutan yo. Ya. Ora pantes. Liburan rokok mon kok diharam nomui. Maksudnya pas iku dene risau ambek fatwa no, Pokoke niku kula pun anut jenengan Gus. Umur-umur kalah-kalah. ya tahu terjebak rayuan. Sebenarnya nggak boleh seorang alim memberi hukum karena faktor no rayuan. Nah, tapi iya hukum kok sepuro pangeran. Muka dimain ngono jadi. Mata no mengharukan. Jadi timang stres malah loro. Sampai mah fasid muka damun. Nah, misalnya haram nerokok terus stres malah ngel-ngel wong. bisa. Pon ya, terus Kulo suwon, apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu panutan, tapi tidak akan menjadi hukum fikih. Itu pilihan beliau. Makanya ada sarah mengatakan begini, jangan ini jangan menjadi fatwa fikih. Kemudian membolehkan orang soleh berdiam diri ketika dalam ancaman wong zolim itu tidak akan terjadi dalam fikih seperti itu. Karena dalam fikih pasti orang soleh wajib membela diri dan wajib melawan orang zolim. Bahkan ketika yang soleh nanti membunuh orang dolim, kamu dolim ini yuhadar, muhadar. Nah, soal yang dilakukan Sayyidina Utsman itu pilihan. Pilihan beliau. Terus ada yang menduga begini. Karena Sayyidina Utsman memang us dicak kanjeng Nabi ngono. Jadi pilihannya dia itu karena dia saking imannya sodako Rasulullah kan masyur itu ketika kanji Nabi jagungan teng dalam teng sumur nonton. Nabi unik kadang-kadang jagungan itu sumur. Ya orang kena ditebaknya. Terus adlari jelahu ila syafiril biri. Jadi Nabi kadang sumur iya nak sumur bolong, sumur apa jenis? Keduk. Ayo Nabi itu jagungan itu sikilnya di sukune no sumur ya santai-santai. Oh ya enggak, enggak Nabi itu unik, karena ya unik Ya, ya kafe sahabat melebu Sopo tamu Abu Bakar? iskan melebu i dan lahu wa basir hubil jannah sampai al asro al basari dan apa? Dan sing lucu sing tukang jaga lawang, Gus itu kok jaga lawang kuwi iya, wonge rada asobia. Dadi dekne ku eling-eling kancane iki nak nganti kancaku sing ra teko nang wong liya. Engko nak sing ra tak senengi sing teko <laughs> dadi lucu sing jaga. <laughs> Mergo wedi wong tak mangkeli nang teko. Ketoke trene kabeh teko kok wabasirhu. Bil jannah. Ya iya, lucu sahabat ya manusa ya lucu tadi. Wah, tuh iki. <laughs> Kan, tapi kan idzan lahu wa basiru napa? Lah itu pas Sayyidina Utsman itu Nabi perlakuannya paling khusus. Semua riwayat sepakat. Idzan lahu wa basyirhu bil janna ala balwan tusibu. Semua riwayat itu ala balwan tusibu. Khusus Sayyidina Utsman tuh bareng Sayyidina Utsman masuk masyhur itu. Mulane ki jogeman wong ngenyak wong kathok nanas seprapat. Kanjeng Nabi ku in khasara izaru. In khasara iku rontok, rontok terbuka ketika Sayyidina Utsman masuk, Nabi noto-noto baju sampai sempurna. Makanya masyur itu. Sampai masyur kan Sayyidina Aisyah juga pernah tanya, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar Umar pas masuk dengan santai-santai mawon? Pasti in hasaro izaruka, tapi ketika Utsman engkau bertata resmi dari dawe kan Nabi. Ala astahi min ya yastahi milul malaikah masyur. Aku itu sungkan bewang, sih sing malaikat wae. Sungkan. Sayyidina Utsman itu orangnya pemalu. Man. Mulane ora tak utuh koyo kowe terus. <laughs> Jadi kasih wong pemali itu kan nggak ngambil sikap. Iya <laughs> aku iya. <laughs> Terus Kanjeng Nabi ngendikan teng Sayyidina Utsman. Panjang nggak ada yang dengar kecuali Sayyidina Utsman sendiri. Sayyidina nangis ngendikan. Tapi terakhir guyu. Lah itu diduga pas Nabi ngendikan hanya didengar Utsman itu nerangno skenario nasib sinten Usma Artinya begini, secara fakih Sayyidina Usman harus lari. Tapi secara kodok-kodok dia haram lari karena itu yang digambarkan kaji Nabi. Lah kue kan gak Sayyidina Usman no, maksudnya jari sare kue kurang Sayyidina Usman ape melayu melayu wai Nah kurang ada yang ngeman, maksudnya kan gak ada pesanan khusus. Paham sih? lu paham tenang tuh terus terus. Kowe kan gak entuk pesenan. Ya berani ya, ojo tapi nak brewok ya, isen ngono. <laughs> Misale brewane cungkring marani muni brewok terus semlayu. isen gak? Lagi bar posonan nopo? Pati geni itu melayu ngono ae waduh. Sini-sini wong. Paham ya? Makanya ini penting ngaji. Makanya menurut saya ilmu itu ketika Nabi Allah wa inna min zabil ilmi ayat hamalatu. Ilmu itu gak boleh percaya tek harus percaya ulama. Karena ulama ini yang punya sanat musalsal ila rasul. Tek itu barang mati. Kelirunya khawarid. Sekolah ini malik. Kelirunya khawarid itu wong kok percaya tek. Maca Quran. Terus percaya tek. Tapi dia ini gak delok ahwali ulama. Ndak boleh. Dawi Ibnu Hajar sekolah ini kesalahan terbesar khawarij itu berpegangan dohirun nas yang tidak dikonfirmasi dengan akhwalul ulama. Coba sekarang contoh paling gampang. Apa Mbah Mun tidak wajib nahi nahi mungkar? Ya wajib kan nahi mungkar. Tapi apa akhwalul Mbah Mun itu nyuwi ping gon-gon maksiat? A -a apa ada ulama misalnya Mbah Asari, Habib Lutfi terus tidak wajib karena himun kan wajib. Apa akhwalnya terus tukang sweeping kan enggak? Gitu betul itu ada tek, ada ahwal. Saya ulang lagi, ada tek, ada ahwal. Coba sekarang kalau Nabi itu menegakkan hak mesti. Pertanyaan saya, ketika Ma'is ngaku zina itu, Nabi langsung ngehat apa malah tanya-tanya. Jangan-jangan Ma'is fi aklihi sewa. Dan Nabi nggak siap dengar loh ketika Ma'is pertama kali ngaku zina itu arodo anu sampai arba amar loh. Nah, riwayat Mustad Ahmad itu arba. Artinya Nabi milih tegas apa milih malu? Milih malu. Gak pantas barang ono. Pertama, ketika muat sinten sinten mais mais mais ngaku zina pertama niku nabi aradu aduh mulai mais mulai itu nabi malah takut takut tangga nih congkoy kenal mais gak kenal afi aku seon rontok tau rajin <laughs> malah nak takut kue rontok tau rajin ono sanate berkau nabi itu takut itu tapi nabi ku wong ali wong api rako takut orang kok stres tau rajin gak nabi takut aneh afi aklihi seon cung rontok cung Nang kowe ora terima rondo. Parah. Mulane kowe ora di dosa ora mukalaf ngono. Tidak. Wes. Mak itu gak terima marah dia Abu Bakar. Piye to Abu Bakar? Rasulullah ku piye to tak lapuri aku ngene-ngene. Padahal mak itu lapure sampe tohirni ya Rasulullah. Pertama redaksine tohirni ya Rasul. Kula nu sucekno. Lah kenapa niku? Kula nate ngeten-ngeten. Abu Bakar jawab hala satar daily. Ini dengar hala satar tabi Itu nggak usah kandang. itu penting gitu tobat bina kau bena. Nggak usah kanda kanda. Itu empat sahabat di antara Abu Bakar jamnya begitu semua. Nah sekarang orang-orang khawarid Anggrono apa-apa kudu ikomatul khat. Jadi saya ini sahabat tuh khiyarun nas. Ternyata pilihan pertama juga tidak ikomatul khat. Coba ayo. Kayak ngajimu gue sepiro apa nyekel tek Kue apal Quran ya rata buat setor, mau setor bar ya lali ya kecangkeman apa. ini ku tek jadi tegas sesuai tek tek buyutmu. Gak bisa. Tek itu harus diperlakukan dengan akhwalul ulama karena tek ini butuh manhat. Manhat itu kefiah lah kefiah ini sing diperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semua tidak semua sahabat sing ikrar zina mbak Nabi langsung tiga. Mak itu tiga mereka keempat kali maksud. Mak itu sing maksud. Nah itu akwal Kenapa? Jadi orang tuh nggak boleh hanya percaya teks. nih ya, mananya teks tetap seperti itu. Tapi ono akhwal. Eh, akhwali tatabu akhwali napa masyaihi Mana kok wong tasawuf, wong nganggo klambi suwek khirqah. Nganggone we itu, kadang wis nganggo diamuk. Mas saya ku ya lucu. Ana wong tasawuf ben kita zuhud nganggo klambi khirqah, klambi suwek-suwek terus jadab ning pasar. Bareng nganggo diwamuk. Ora penting khirqah, sing penting atimu tawadhu. Lah opo? Klambimu tok sing suwek-suwek atimu ora tawadhu. Keliru meneh. Bareng ora nganggo diamuk kowe wong sufi kok gak nganggo khirqah. Keliru meneh. Barang kelira-kelira keliru cucu dicelocong kok dadi wali. Lah kok sakit, mereka kelira-keliru iku. Nah, mereka kelira-keliru akhirnya gak ujub, muka mak langsung dibenerno. Ujub, angel gak? Lan kita tirak-tirana nak terus dadi wali. <laughs> Dadi iku tak kelira-kelirana ku amdan ben. Mergo nak dibener ujub. gue wah gak ora rasane dadi mursid malah tinggal krono malah. Itu iya, bener-bener dong. Lebih kowe salah yang aku bener apa bener Apa bener le wong kok ucep kok nganti ngono. Wong salah disalahno dong. Piye to Gus Bawa aku bener disalah. Oleh mujub pas salah wae ijek ujub. Paham ya mengenai kalau suwon ya Ayo kalau suwon aja berhenti belajar saking ahwalul ulama. Tak itu yastariku makna al-baru al-fajir. Makanya Mu'ad bin Jabal masyur Ketika ditanya, apa kamu alim Quran? Iya, saya alim Quran. Sayangnya mau sitok. Wong munafik lah iso alim. Terus ditanya, lima ada? Mergoli annal kitab ida duwina ahul baru wal fajir. Masyur udah Kitab Quran bebas mudauban, tertulis. Kalau tertulis ya ahul baru wal fajir. Orang baik yang membaca, orang buruk. Nanti yang bisa mengawal secara benar hanya perilaku yang benar. Itu akhwalul ulama. Karena kalau teksnya orang senogorgonya pun bisa belajar Quran. Sekarang orientalis ya bisa belajar Quran. Tapi apa ini mencerminkan? Enggak. Makanya teks saja enggak cukup. Faham ya? Butuh master, master percontohan. Ya itu kan ya misalnya misalnya ya teks ya. Tawajjah haitsu masyi'ta fa mansur. Misalnya uskurillah ala ayi jihadih. Tawajjah hai sumasyita fa innaka mansur. Wis akeh eling pangeran ora usah cara. Anggere eling pangeran mesti apik. Tapi mulai dulu ahwalul masayah cara eling pangeran, misalnya ning toriko ana ghammid ainak terus sampun macam-macam. Anak kefiai. Misalnya ana kefiai kepeksane kepeksa iku turu, turu miring adep kiblat. Utawa turu wa ahmisahu ilal kiblat. Terus saiki ala ayi kaifiatin kanat mlebokno gak eling pangeran beda ngak-ngak. Malah sam ala ai kaifiatin ndangak ya termasuk ndangak mbahmu. Bangsa ndangak iku ora ono teke tapi ora ono kaifiah, enggak ada ulama yang praktekno. Ndangak-ndangak. Paham ya? Lah ini kan makanya nggak boleh, makanya ngendikane Ibnu Hajar Al Asqalani. Kesalahan terbesar orang Khawarij adalah al akhdu bi dhahirin nasi. Sing sebenarnya yufdi dhahiruha ila kharqil ijma' Bahkan zuhirun nas ini kalau dipegang ini khorkul ijma. Misalnya gini, Imam Ibnu Hajar ini nonton gini. Kulil hakko walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Ada ndak ulama yang mengatakan akwal ya? Ah, ada nggak akwalnya ulama kita yang cara dakwah itu cangkem melek sinis? Ada ndak? Tidak ada semuanya meraktekna fabimah rahmati minawohi lintah Lahum tetap layinal janib Semuanya lintah lahum Tapi Nabi tetap menghentikan kebenaran kadang pahit itu tag. Tapi ada enggak nabi, sahabat, ulama, guru-guru kita mempraktekkan kebenaran itu baik, Ada enggak? Enggak ada kan? Meskipun ono tag kulil hakka walau kana Semuanya pakai santun, pakai wakfid janahaka, khafdillah jana.